Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu nah kalau kita mengawali perkara-perkara baik maka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau melanjutkan dengan muqaddimah khutbatul hajah. Innal hamdalillah segala puji milik Allah. Nahmaduhu kami memuji Allah. Wa nasta'inuhu kami meminta pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiruhu kami meminta ampun kepada Allah. Nah, ini adalah khutbatul hajah yang senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali dalam nasihat-nasihat beliau, taklim-taklim beliau, khutbah-khutbah beliau dengan ini. Wa billah dan kami pula berlindung kepada Allah min syururi anfusina dari kejahatan-kejahatan diri-diri kami. Kenapa Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri-diri kita? Karena memang bahwa yang terbesar terbukti keinginan yang ada dalam diri manusia, keinginan kepada perkara yang tidak baik disebut nafsul amarah. Itu disebut dalam surat Yusuf. Allah sendiri yang bersumpah di dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsin wa ma sawaha." Maka demi jiwa, nah, Allah yang menciptakan, demikian pula Allah yang telah menyempurnakan jiwa itu. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها maka Allah mengilhami memberikan potensi memberikan dorongan motivasi terhadap jiwa yang Allah telah sempurnakan dan Allah yang menciptakan diri ada yang kemana kepada fujur perbuat perbuatan yang maksiat durhaka kepada Allah ada hati yang condong ke sana ada Wataqwa ada pula hati yang condong kepada takwa. Maka kemudian Allah lanjutkan. "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh berpihak berbahagia dan beruntung orang yang membersihkan jiwa-jiwanya dan sungguh merugi dan akan menyesal yang mengotori jiwa-jiwanya. Maka di sini Rasulullah SAW berlindung dari kejahatan diri-diri kita. Artinya keluar dan karena sebab awal nafsu. Nah kemarin sudah kita bahas bagaimana hakikat, kriteria dan karakteristik tentang wanita. Wanita itu tentu lebih yang namanya emosional, hawa nafsu atau nafsu itu lebih lebih tinggi. Maka oleh sebab itu barakallahu fikum kita diperintah apa? Diperintah Nabi apa? Banyak bersedekah, beristighfar, nah, beramal dan lain sebagainya. Nah, kemudian wa min sayyiati a'malina dan dari kami pula berlindung dari buruknya disebabkan amal-amal kami. Man yahdihillah, barang siapa yang Allah telah berikan hidayah. Hidayah di sini tentu makna yang dimaksud adalah at-taufiq wal ilham. Karena hidayah ada dua. Ada ad-dilalatu wal bayan. Ad-dilalah wal bayan. Itu hidayah pertama. Dalil-dalil dalil-dalil hujjah dan penjelasan. Ini tugas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran sampai kepada kita, Sunnah Nabi juga sampai kepada kita. Ya. Kemudian yang kedua apa makna hidayah? At-taufiq wal ilham. Ini mutlak adalah Allah Taala. Maka Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran di sana, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh membimbing, mengarahkan umat ini kepada jalan yang lurus dengan apa? Ad-dilalah wal bayan Al-Qur'an was sunnah. Sehingga Nabi tugasnya adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Ayat Al-Quran telah dibacakan kepada mereka. Hati-hati mereka telah dibersihkan dari seluruh noda-noda kesyirikan dengan akidah tauhid dan difahamkan, diajarkan kandungan Al-Quran. Demikian pula hikmah adalah sunnah sebagai penjelas daripada Al-Quran yang sebelumnya mereka sungguh benar-benar dalam kesesatan yang amat jauh dan amat nyata. Hah? Jadi itu. Di sini maknanya apa? Adalah anti apa namanya? At-taufiq wal ilham. Nah, tidak mesti orang yang sudah mendengar Al-Qur'an, mendengar hadis, maka dia mendapatkan apa? Taufik. Mendapatkan ilham. Artinya dimudahkan Allah untuk berjalan sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah dalam hidupnya. Tidak semua. Nah seperti yang saya contohkan dari paman Nabi Abu Talib dari antara orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi, tapi mereka tetap tidak beriman. Kenapa? Karena Allah tidak berikan apa? Hidayah atau bi wal ilham termasuk paman Nabi. Sehingga tatkala Rasulullah SAW mentalkin, mengajarkan kepada paman beliau tatkala menjelang ajal datang dengan kalimat la ilaha illallah sebenarnya disebutkan ya قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فأبى أن يقول لا إله إلا الله Wahai ucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena dengan kalimat itu aku akan jadikan hujah pembela aku di hadapan Allah. Tapi makanya tidak tidak mau. Rasul bersedih Karena kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka turunlah ayat dalam surat Al-Qasas. Inna kalatahdi Inna yumna من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت sehingga engkau ya Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah maksudnya apa ini hidayah at-taufiq wal ilham walaupun kepada orang yang sangat engkau cintai tetapi Allah lah yang memberikan hidayah maka oleh sebab itu kita setiap sholat kita berdoa intinas siratal mustaqim mana apa ya Allah Tunjukkan kepada kami tulana wa arsyidna wa wafiqna bimbing arahkan berikan kami taufik kepada jalan kepada hidayah dalam Islam ke Islam dan dalam Islam jadi itu nah kalau seseorang sudah mendapatkan taufik dan ilham dari Allah sekaligus dia mendapatkan akilah wal bayat, fala mudillalah tidak ada siapapun yang bisa menyesatkan. walaupun mungkin seluruh makhluk di dunia ini mereka bersatu padu untuk menyesatkan dia. Tidak bisa. Sebaliknya wa may yudlil fala Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka fala Tidak ada siapapun dia yang bisa memberikan hidayah hidayah hatinya. Wa asyhadu an la ilaha illallah dan aku bersaksi sesungguhnya tidak ada sesembahan yang sebenar-benarnya kecuali adalah Allah. Wahdah Allah saja. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Sehingga Allah tidak punya sekutu. Allah tidak butuh lagi sekutu. Dalam mengibadainya, mengerti kepadanya. Wa dan aku pula bersaksi dengan saya ucapkan dengan lisanku, saya yakini dalam hatiku, saya buktikan dalam amal perbuatanku. Muhammad, Muhammad dan Muhammad itu abduh, hamba Allah, wa rasuluh dan Rasul Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berikutnya beliau lanjutkan Syekh Muhammad Jumil Zainu, "Amma ba'du, fahadihi as'ilatun hammatun fil aqidati ujiu 'alaiha." Nah, jadi kita kutip ini kecil. Kutip ini sederhana. Adapun setelah itu ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting fil aqidah dalam masalah keyakinan-keyakinan. Ujibu alaiha, aku pun jawab atas pertanyaan-pertanyaan permasalahan akidah. Bagaimana jawab beliau? Ma'adzikri dalil disertai beliau menyebutkan dalil minal Qur'an wal hadis sahih yang bersumber dari mana? Al-Qur'an dan hadith yang sahih. Sehingga ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Sehingga kita kalau kita ini berbicara masalah agama, masalah akidah, masalah ibadah, dan senantiasa dengan hadis yang sahih. Kenapa kisah ada hadis sahih, ada hadis Abdul Dhaif? Karena memang terkala nah terjadinya perpecahan umat ini maka terserat hadis dari palsu yang disandarkan yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga di masa di masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz maka waktu itu ada seorang ulama yang diperintahkan untuk menulis sebuah kitab yang disebut dengan kitab mustalah mustalahul hadis yang untuk memerinci mana hadis yang sahih mana yang ma'ani dan hadis dhaif itu biasanya memang untuk memperkuat uh, daripada pemahaman daripada kelompok-kelompok yang menyimpang dari naam sebagaimana apa yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat sehingga banyak sekali hadis-hadis sahih itu biasa dibawa oleh mereka orang-orang Syiah ya dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Berikutnya lihat ma'innal qari lihat ma'innal qari ila sihhatil jawab agar orang yang membaca kutip ini maka merasa puas merasa tenang kepada benarnya jawaban. Ya. Lianna aqidat tauhid karena sesungguhnya aqidat tauhid ia asas sa'adat insan di dunia wal akhirah. Nah ini loh, ini pentingnya akidah itu perlu maka saya selesaikan, saya perlu pembahasan. Sesungguhnya akidah tauhid itu adalah fondasi. Nah, kalau kita bangun rumah, dan pondasinya tidak kuat berarti akan membahayakan pilar-pilar dan berikutnya-berikutnya. Terlebih kalau kemudian status atau kondisi tanah itu ada yang labil dan yang lainnya. Nah kita juga sadar bahwa dalam kehidupan kita ini kita kadang pasang surut, kadang kita senang, kadang kita ini apa namanya susah dan kita senantiasa berhadapan dengan ujian dan cobaan, fitnah dalam hidup kita. Sehingga kita hidup dunia ini disebut dengan darul ibtila adalah kehidupan yang penuh dengan ujian. Maka oleh sebab itu, kalau kita tidak punya fondasi yang kuat, maka akan membahayakan pilar-pilar dan bangunan-bangunan yang lainnya. Bagaimana kalau kita mendapatkan ujian, apakah kita sudah siap? Dan ujian itu baik dan buruk pula. Karena Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai uji coba untuk kalian. Nah, oleh sebab itu, dikala kita dapat kebaikan, kemana kita pakai kebaikan itu? Di mana tatkala kita diuji, mungkin sesuatu yang tidak kita senangi, semua keburukan, bagaimana kita punya sikap yang benar? Maka akidah tutuh khidmat asas maka pondasi sa'adat insan yang akan mengantarkan, yang akan mengarahkan kebahagiaan manusia di dunia wal akhirah di dunia dan akhirat. Wallah as'alu ayam fa'abiha al-muslimin dan Allah lah yang aku memohon, memohon meminta kepadanya agar Allah memberikan manfaat dengan kitab ini kepada kaum muslimin wa yaj'alaha dan agar Allah pula menjadikannya cutek ini khalisatan liwajhil karim adalah karena ketulusan dan keikhlasan menghadap wajah Allah yang maha mulia. Muhammad ibnu Jamil Zainul Muhammad ibnu Jamil Zainul. Nah. Hadirin jemaah yang mulia, ini baru mukadimahnya. Baru mukadimahnya sudah setengah jam. Barakallahu fikum. Jadi kita bagi karena ada dua materi. Nah, nanti untuk materi awal tentang hak hamba. Hmm. Jadi disebutkan di sini oleh beliau. Barakallahu fikum. Hakullah al ibad. Hak Allah atas hamba. Insyaallah taala mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya dan kita insyaallah akan memasuki kelanjutan pembahasan